Qala ara'aita idh awayna ila sakhrati fa inni nasitul huta وَمَا أَنْسَانِيهُ إِلَّا الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ وَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ bahri pembantunya menjawab pembantu Nabiullah Musa tahukah engkau ketika kita mencari tempat berlindung di batu tadi aku lupa menceritakan tentang ikan itu dan tidak ada yang membuat aku lupa untuk mengingatnya kecuali syaitan. Dan ikan itu mengambil jalannya ke laut dengan cara yang aneh sekali. Kata Syekh Munir Hafidahullah, maksudnya tidakkah engkau tahu ketika kita mencari tempat berlindung bermalam di batu tadi aku lupa tentang urusan ikan tersebut. Dan sebab kelupaanku adalah syaitan. Syaitan yang membuat aku lupa. Ternyata ia ketika Allah subhanahu wa ta'ala mengeringkan jalan tersebut, si ikan mencari jalannya ke lautan. Allah Subhanahu wa taala menjadikan jalan itu membatu atau lautan tersebut membatu. Yang dikatakan para ulama ahli tafsir di mana jalan itu menjadi tom, menjadi tempat lompatan bagi ikan. Sehingga Musa dan pembantunya terheran-heran. Faqala Musa maka Musa kemudian berkata dzalika ma kunna nabghi itulah tempat yang kita cari. Itu tempat yang kita cari yang kita inginkan. Fartadda ala atharihima qasasa. Maka keduanya kembali mengikuti jejak semula. Mereka berdua kembali mencari jejak di mana mereka kehilangan ikan tersebut. Tatkala mereka berdua sampai di tempat itu, wajada abadan min ibadina. Atainahu rahmatan min indina wa 'allamnahu min ladunna ilma. Keduanya bertemu dengan seorang hamba dari hamba-hamba kami yang telah kami berikan kepadanya rahmat dari sisi kami dan kami ajarkan ia ilmu dari kami. Inilah Khadir alaihi salatu wassalam. Sebagaimana yang dikatakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Beliau dinamakan dengan Al-Khadir. Kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, karena beliau duduk di atas tanah yang kering yang apabila atau di belakang beliau ada rumput hijau yang bergerak-gerak ada khadra ada rerumputan hijau maka beliau kemudian dinamai dengan al-khadir Atainahu rahmatan min indina. Kami berikan ia rahmat dari sisi kami. Kata Syekh, rahmatun nubuwah. Yaitu rahmat berupa kenabian. Wa 'allamnahu min ladunna ilma dan kami ajari ia ilmu dari sisi kami. Yaitu kami memberinya ilmu yang tidak kami berikan kepada Musa dalam sebagian perkara, dalam sebagian permasalahan. Yang tentunya barakallahu fikum pada dasarnya Musa alaihi salatu, was, alaihi salatu wassalam jauh lebih mengerti tentang banyak hal dibandingkan Khadir alaihi salam. Dan beliau lebih afdal dibandingkan Al-Khadir alaihi wassalam. Karena Nabiullah Musa termasuk ulul azmi dari para rasul. Namun bersamaan dengan itu Musa alaihi salam berkata dengan penuh ketawaduan, dengan penuh kerendahan hati, "Hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'ullimta rusyda?" bolehkah aku mengikutimu? Agar engkau mengajarkan kepadaku ilmu yang benar yang telah diajarkan kepadamu untuk menjadi petunjuk. Nabiullah Musa alaihi salam meminta kepada Khadir alaihi salam untuk bisa mengikutinya agar beliau mengajari Nabiullah Musa ilmu yang telah Allah ajarkan agar bisa beliau ketahui dan bisa mengenal hakikat berbagai perkara. Qala innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Khadir menjawab, engkau tidak akan sanggup untuk sabar bersamaku. Engkau tidak akan sanggup bersabar menemaniku mengikuti aku karena engkau akan melihat berbagai perkara yang akan kau ingkari. Dia mungkar pada wahirnya dalam syariatmu. Lantas tastati'a ma'iyya sabara. Engkau tidak akan sanggup bersabar bersamaku karena engkau tidak mengerti tentang hakikatnya, tentang batinnya, apa yang sebenarnya ada di dalamnya rahasia di baliknya serta kesudahan dari perkara tersebut sehingga beliau mengatakan wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhit bihi khubra bagaimana engkau akan bisa bersabar karena engkau belum mempunyai pengetahuan yang cukup tentang hal itu Maka Nabiullah Musa alaihi salam mengatakan Satajiduni insyaallah sabira wala a'si laka amra Insyaallah engkau akan mendapatiku termasuk orang yang bersabar dan aku tidak akan menentangmu Nabiullah Musa berkeinginan kuat berazam untuk bersabar Tapi ternyata ketika terjadi kejadian itu, beliau tidak bisa bersabar. Yang para ulama mengatakan kata Syekh Hafizahullah Ta'ala, Syekh Munir, Al-azmu ala sabar syai'un. Keinginan, keinginan kuat untuk bersabar di atas sesuatu. Naam, untuk bersabar, ada keinginan untuk bersabar, ini satu hal. Tapi untuk bisa bersabar di atasnya ketika terjadi, itu hal lain. Nanti saya akan sabar. Berkeinginan kuat, tapi ternyata ketika terjadi, ternyata tidak mampu bersabar, itu urusannya lain. Di mana manusia atau seseorang terkadang berkeinginan kuat untuk bersabar. Ternyata ketika terjadi perkara itu, terkadang dia tidak mampu untuk bersabar. Maka Musa alaihi salam telah berazam, telah berkeinginan kuat untuk bersabar. Namun ternyata ketika terjadi problem tersebut, beliau tidak sanggup melakukannya. Khadir alaihi salam mengatakan, "Fa taba'tani fala tas'alni an syai'in hatta uhditsa laka minhu dzikra." Apabila engkau mengikuti aku, maka janganlah engkau bertanya kepadaku tentang apapun sampai aku yang akan menerangkannya kepadamu. Beliau melarang Nabiullah Musa alaihi wassalam untuk buru-buru bertanya. Melarang untuk buru-buru mengingkari. Sampai Al-Khadir sendiri yang menjelaskan kepada beliau tentang hakikat permasalahan yang terjadi Khadir melarang untuk bertanya dan menjanjikan bahwa beliau yang akan menjelaskan sendiri kepada Nabiullah Musa alaihi salam. Fantalaqa lalu mereka berdua berjalan. Wahuma yamshiyani ala sahil berjalan di tepi pantai wajada safinatan keduanya mendapati menjumpai sebuah kapal yuridu an yarkaba fiha keduanya ingin menaiki kapal tersebut falladzina fis safinati arafu al khadir orang-orang yang di kapal mereka mengenal khadir sehingga mereka menaikkan keduanya tanpa bayaran tanpa bayaran Fantalaqa hatta idza rakiba fis safinati kharaqaha. Maka berjalanlah keduanya hingga ketika keduanya menaiki kapal atau perahu tersebut, lalu Khadir melubanginya. Khadir alaihi salam menuju sebuah papan dari papan kap papan-papan yang ada di perahu tersebut kemudian mencabutnya. Musa melihat Sehingga beliau kemudian mengatakan, bagaimana engkau mencabut sebuah papan dari perahu tersebut yang akan menyebabkan dia bisa tenggelam. Padahal mereka sudah menaikkan kita di kapal ini tanpa bayar. Allah katakan, Qala, Musa berkata, akharaqtaha litughriqa ahlaha laqad ji'ta syai'an imra. Pada ayat ke-71. Mengapa engkau melubangi perahu itu? Naam. Apakah engkau melubanginya untuk menenggelamkan penumpangnya? Sungguh engkau telah mendatangkan sebuah kesalahan besar telah melakukan suatu kesalahan besar melakukan sesuatu yang buruk yang mengerikan qala Khadir mengatakan alam aqul innaka lan tastati'a ma'iyya sabra Bukankah sudah aku katakan bahwa engkau tidak akan sanggup bersabar bersamaku Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatakan, "Kanat hadhihi min Musa nisyanan." Ini kelupaan. Dari Nabiullah Musa alaihi salam, beliau lupa. Falihada qala oleh karena itu Musa mengatakan pada ayat ke-73, "Qala la tu'akhidni bima nasitu." wala turhiqni min amri usra. Janganlah engkau menghukum aku karena kelupaanku. Dan janganlah engkau membebani aku dengan suatu kesulitan dalam urusanku. Lalu Khadir mengusapnya. Kemudian keduanya berjalan. Hingga tatkala keduanya berjumpa atau menjumpai seorang pemuda yang sedang bermain-main dengan anak-anak yang lain di mana anak muda tersebut anak muda yang tampan. Lalu Khadir mengambilnya, menangkapnya, kemudian membaringkannya, menyembelihnya dan membunuhnya. Allah katakan فَانْطَلَقَا hatta idza laqiya gulaman faqatalah dalam surah atau dalam ayat yang ke-74. Maka berjalanlah keduanya hingga ketika keduanya berjumpa dengan seorang anak muda maka dia membunuhnya. Di sini Musa alaihissalam melihat satu perkara yang mungkar. Melihat seorang anak yang dibunuh tanpa kesalahan, tanpa dosa. Tanpa kejahatan yang ia lakukan. Bukan karena ia membunuh, terus ia dibunuh. Beliau mengatakan, Qala, Aqatalta nafsan zakiyatan bighairi nafsin, laqad ji'ta syai'an nukra. Masih di ayat yang ke-74. Mengapa engkau membunuh jiwa yang bersih, yang yang tidak punya dosa? Bukan karena dia membunuh orang lain. Sungguh engkau telah melakukan sesuatu yang sangat mungkar. Engkau telah melakukan sesuatu yang sangat mungkar. Kemungkaran apa yang lebih besar dibandingkan seorang anak dibunuh tanpa dosa Bukan karena dia juga membunuh orang lain. Maka Khadir alaihi salam kemudian menegur Nabiullah Musa. Mengingatkan Nabiullah Musa di mana teguran tersebut lebih keras dibandingkan teguran yang pertama. Khadir mengatakan, "Alam aqul laka innaka lan tastati'a ma'iyya sabra?" pada ayat ke-75. Bukankah sudah aku katakan kepadamu bahwa engkau tidak akan sanggup bersabar bersamaku? Qala in sa'altuka an syai'in ba'daha fala tusahibni. Qad balagta min ladunni uzra. Ayat 75, 76. Nabiullah Musa berkata, jika aku bertanya kepadamu tentang sesuatu setelah ini, maka jangan lagi engkau memperbolehkan aku menyertaimu. Sesungguhnya engkau sudah cukup bersabar menerima alasan dariku. Kamu sudah, engkau sudah memberiku uzur. Bila aku bertanya kepadamu pada kali berikutnya, ya sudah, engkau tidak perlu lagi bersamaku. فانطلق حتى إذا أتيا أهل قرية استطعم أهلها فأبوا أن يضيفوهما Maka keduanya berjalan hingga Ketika keduanya sampai kepada penduduk suatu negeri, mereka berdua meminta dijamu oleh penduduknya. Tetapi mereka, penduduk negeri itu tidak mau menjamu mereka. Musa dan Khadir alaihi wassalam meminta kepada penduduk daerah tersebut minta jamuan. Ya layaknya seorang tamu Ternyata penduduk negeri tersebut menolak untuk memberi jamuan. Betapa jeleknya perilaku ini, betapa jeleknya akhlak ini. Ada tamu datang ke tempatmu, mereka tidak punya tempat tinggal, meminta untuk diberi jamuan, ternyata menolak. Hada min sayyi'il akhlak. Ini termasuk dari akhlak yang jelek. termasuk akhlak yang buruk. Fa'abau an yudayifuhuma fawajada fiha jidaran yuridu an yanqadda fa'aqamahu. Mereka enggan untuk memberi jamuan. Kemudian keduanya mendapatkan dinding rumah yang hampir roboh di negeri itu. Lalu Khadir menegakkannya. Jidaran ma'ilan ila sukut, sebuah tembok, sebuah dinding yang sudah miring hampir jatuh, hampir roboh. Fa'aada bina'ahu al-Khadiru alaihi salatu wassalam. Khadir alaihi salam kemudian mengembalikan bangunannya, memperbaikinya. Qala Musa "Lau syi'ta lattakhadhta alaihi ajra." Musa berkata, "Jika jika engkau mau, engkau dapat meminta imbalan untuk itu." Satu kaum yang kita minta jamuan kepada mereka, mereka menolaknya. Lalu engkau datang atau mendatangi sebuah tembok, sebuah dinding, Engkau bangun secara gratis. Lau syi'ta takhta alaihi ajra. Bila engkau mau, engkau bisa meminta upah darinya. Khadir mengatakan, Qala hadha firaku baini wa bainik. Ini adalah perpisahan antara diriku denganmu. Sudah tidak ada udur lagi sekarang untukmu wahai Musa. Tidak ada lagi peluang pertemanan. Engkau sudah memberikan persyaratan atas hal itu. Sehingga sekarang sudah tidak ada uzur lagi bagimu dan tidak ada lagi kesempatan untuk berteman. Saunabbi'uka bita'wili ma lam tastati' alaihi sabra. Aku akan memberikan penjelasan kepadamu atas perbuatan yang engkau tidak mampu sabar terhadapnya. Akan aku jelaskan kepadamu apa yang engkau ingkari terhadap diriku. Akan aku terangkan tentang hakikat permasalahannya serta bagaimana sebenarnya akhirnya. Amma safinatu fakanat limasakina ya'maluna fil bahri Adapun perahu itu adalah milik orang miskin yang bekerja di laut. Mereka ini orang-orang miskin, paling berhak, paling pantas disayangi. Di mana perahu itu adalah sebab rizki mereka dan sebagai mata pencaharian mereka. Yang mereka gunakan sebagai usaha Aku ingin merusaknya. Dan aku tunjukkan, aku perlihatkan cacatnya tersebut, kekurangan dari perahu itu. Yaitu dengan mencabut satu papan dari perahu tersebut. Wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kulla safinatin ghasba. Naam amma safinatu fakanat limasakina ya'maluna fil bahri. Adapun perahu itu adalah milik orang miskin yang bekerja di laut. Fa'aradtu an a'ibaha. Aku bermaksud merusaknya. Wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kulla safinatin ghasba. Karena di hadapan mereka ada seorang raja yang akan merampas setiap perahu. Kata Khadir alaihi salam, Aku melakukan itu merusaknya agar ia tidak mengambilnya. Si raja yang zalim itu agar tidak mengambilnya. Yang memang ia menunggu-nunggu setiap kapal yang datang. Kalau dia mendapati kapalnya bagus, kapalnya baik, dia akan mengambilnya untuk dimiliki. Tapi kalau dia mendapati kapal itu rusak, jelek, ditinggalkan sama dia maka aku membuat adanya kerusakan karena disebabkan si raja yang zalim tersebut. Maka di sini ikhwan ya hafizakumullah kata Syekh wa hadza fihi qa'idatun min qawaidis syari'ati di sini ada sebuah kaidah dari kaidah-kaidah syariat annahu idza kana hunaka syarrani bahwa bila di sana ada dua kejelekan amrani kilahuma syarrun dua hal yang kedua-duanya jelek. Tetapi salah satunya lebih besar kejelekannya dibandingkan yang lain. Tapi mesti harus menjalani salah satu dari keduanya. Mau tidak mau harus milih. Tidak bisa tidak milih. Maka engkau menjalani yang lebih ringan. Untuk mencegah mudarat yang lebih besar. Ini sebuah kaedah dari kaedah-kaedah syariat yang masuk di bawahnya berbagai macam masail, berbagai macam persoalan-persoalan yang tidak terhitung. Di antaranya adalah masalah al-ghulam. Permasalahan al-ghulam, anak muda yang akan disebutkan barakallahu fikum pada ayat yang ke-8 ke-80. Kita berhenti sampai di sini. Sudah hampir masuk waktu Isya atau hampir azan. InsyaAllah kita lanjutkan nanti pada sesi yang ketiga. Semoga Allah mudahkan. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mencatat setiap usaha kita sebagai amal saleh yang diterima di sisinya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.